Tumma kharaja minhu falam yughfar lah ya dihinakan orang yang masuk bulan Ramadan ternyata keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena akal Islam azzakumullah Ramadan <clears throat> adalah merupakan Ramadan adalah merupakan bulan yang pada waktu itu kata Rasulullah pintu-pintu surga dibukakan dan pintu-pintu neraka ditutup ya yeah. dan setan-setan yang durhaka diikat sebagaimana dalam hadis idza kana awwalu ramadan atau awwalu lailatin min ramadan sufidati syayatin marodatil jin wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailah ya apabila telah masuk malam pertama dari bulan Ramadan maka pintu surga akan dibukakan falam yuk falam yuglak min syai'un tidak ada satu pintu pun yang dikunci kata Rasulullah dan pintu-pintu api neraka akan dikunci dan tidak ada satu pun yang dibuka dan setan-setan ya jin yang durhaka itu akan diikat ini menunjukkan bahwa yang diikat itu jin durhaka saja tidak semua jin Kemudian kata Rasulullah dan akan menyeru orang yang menyeru, ya baghil khairi akbil wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, berhentilah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya. Ya, dan itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Hadis ini ya sahih dan ini menunjukkan bahwa hadis yang membagi Ramadan menjadi tiga itu hadis yang batil. Ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan di dalam sanadnya ada Ali bin Zaid bin Jud'an dan hadisnya dia seorang yang doif. Ya bahwa katanya bulan Ramadan itu terbagi menjadi tiga sepuluh pertama rahmat, sepuluh dua maghfirah dan sepuluh tiga ampunan. Apa ikon minan nar? Maaf. Hadis ini tu'if Yang sahih bahwa ampunan atau itkun minan nar pemerdekaan dari api neraka itu terjadinya setiap malam. Ya, terjadinya setiap malam bukan 10 terakhir saja. Ya. Maka dari itu ya akal Islam azakumullah kita berlomba-lomba. Para sahabat ketika datang bulan Ramadan mereka bergembira. Mereka senang saling memberikan <clears throat> selamat kepada yang lainnya karena akan menghadapi sebuah bulan yang penuh berkah ya kesempatan kita untuk beramal ibadah banyak-banyak dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala tapi tentunya kita butuh harus mengetahui hukum-hukumnya dahulu sebagaimana kata Imam Bukhari apa al ilmu qabla al qauli wal amal ya, berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Taib, masalah keutamaan puasa saya kira tidak perlu dibahas karena waktunya yang sempit ya. Kita langsung ke permasalahan bulan Ramadan saja. Yang pertama yaitu ya, masuknya bulan Ramadan adalah dengan cara ru'yah. Dan ini dengan ijma para ulama bahwa semuanya ru'yah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in fa in ghumma 'alaikum fa sya'ban 30." Ya, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Kalau ternyata mendung, maka sempurnakan 30 hari Syaban ya. Ini ya. Adapun berpegang kepada apa namanya? hisab maka jelas ini bid'ah. Saya akan bacakan di sini fatwa Syekh uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau dalam Majmu' Fatawa wal mu'tamid alal hisab fil hilal. Ini di jilid 25 halaman 202 sampai 208. Wal mu'tamid alal hisab fil hilal orang yang hanya berpegang kepada hisab saja dalam menentukan hilal. Kama annahu dhalun fi syariah sebagaimana ia sesat dalam syariat. Mubtadi'un fid din ia telah berbuat bid'ah dalam agama fahuwa mukhti'un fil aqli wa ilmil hisab bahkan ia pun salah secara akal dan ilmu hisab juga fa innal ulama bil hay'ah ya'rifun karena para ulama hisab betul-betul tahu anna ru'yah la tanbobit bi amrin hisabi bahwa ru'yah itu tidak bisa tepat dengan hisab wa innama ghayatul hisab minhum idha adala an ya'rifa kam bainal hilal wa syams. Akan tetapi tujuan adanya hisab hanya sebatas untuk mengetahui ya berapa jarak antara hilal dengan matahari derajatnya ya ketika terbenam. Lakinna ru'yah laisat mabutah bidarajat mahdudah, di mana ru'yah tidak bisa ya ditepatkan atau dicocokkan atau dibatasi dengan derajat tertentu. Fa innaha takhtalifu bi ikhtilafi hiddatin nazar wa kalalihi karena ia berbeda sesuai dengan pan, pa, tajamnya pandangan wartifa ilmakan alladhi yatara'a hilal demikian pula tingginya tempat dan yang lainnya terkadang kata beliau ya sebagian orang bisa melihat hilal di delapan derajat terkadang tidak bahkan dua derajat bisa terlihat terkadang tidak sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyandarkan apa eh, hilal itu dengan ru'yah. Rasul sabda sumu di Ya, mereka-mereka yang ber, yang katanya berdalil dengan adanya hisab, yang membolehkan hisab berdalil dengan ayat. Ayat dalam surat apa? Al-Isra. Lita'lamu adada sini nawal hisab supaya kamu mengetahui jumlah tahun dan hisab itu kan menunjukkan bahwa kita ini boleh menggunakan hisab dan bahwasanya boleh kita bersandar pada hisab. Jawab, Rasulullah adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Rasulullah, ya, tidak pernah menyandarkan apa eh, hilal kepada hisab. Rasul sabda sumu li ru'yati. Kalaulah ayat itu boleh dijadikan dalil, tentu Rasulullah lebih dahulu mendahulu melaksanakannya. Para sahabat lebih dahulu melaksanakannya. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang empat. Makanya aneh sekali ya. Sebuah organisasi yang ngaku-ngaku Quran Sunnah, tapi hanya berpegang kepada namanya hisab. yeah. Maka jelas seperti ini perkara yang aneh. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang masalah ru'yah juga. Apakah ru'yah itu di setiap negeri mempunyai ru'yah tersendiri? Ataukah ya apabila terlihat apa hilal di sebuah negeri maka seluruh dunia harus melihat, harus berpuasa? Di sini khilaf para ulama antara jumhur dengan sebagian ulama. Jumhur berkata bahwa apabila di sebuah tempat terlihat hilal maka wajib semua kaum muslimin yang ada di dunia untuk berpuasa. Karena Rasulullah bersabda sumu li ru'yati. Berpuasalah untuk melihat hilal, dengan melihat hilal. Ya. Rasulullah hanya menyandarkan kepada melihat hilal dan tidak menentukan batasan-batasannya. Ini menunjukkan bahwa kapan saja terlihat hilal, maka semua kaum muslimin wajib untuk berpuasa. Sebagian ulama berpendapat bahwa setiap negeri itu mempunyai ru'yah tersendiri. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa pernah Ibnu Abbas ya apa riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan bahwa eh, Saya lupa riwayatnya Masya Allah bukunya ketinggalan lagi Ya dalam riwayat muslim yang disohih Bahwa seseorang ada yang pergi ke Syam Kemudian pulang ke Madinah Lalu Ibnu Abbas berkata Ya kapan kalian melaksanakan puasa? <clears throat> Mereka berkata kami berpuasa pada hari Sabtu Kata Ibnu Abbas, adapun kami di sini senantiasa berpuasa bersama kaum muslimin ya di hari Jumat atau kebalik saya lupa ya hadis itu sahih dari dalam Muslim dan ini dijadikan dalil oleh mereka bahwasannya ini menunjukkan bahwa setiap tempat mempunyai matlak tersendiri juga dikarenakan masalah matlak itu disesuaikan dengan tinggi rendahnya tempat terkandang di suatu tempat yang tinggi terlihat tapi di suatu tempat yang rendah tidak terlihat. Iya. Yeah. Maka wallahu a'lam. Kata Syekh Albani rahimahullah, yang rajih adalah pendapat jumhur. Akan tetapi masalahnya zaman sekarang adalah yaitu ta'addudud daulah, dual. Itu banyaknya negeri-negeri Islam kalau dahulu kata Syekh Albani, ya di mana negeri-negeri Islam ya tidak sebanyak sekarang, maka kaum muslimin bisa berpuasa dengan satu matla. Adapun zaman sekarang tidak sulit kata beliau. Maka beliau berkata, "Ila an tattahid ad dualul islamiyah" sampai nan ya sampai negeri-negeri Islam itu bersatu padu fa inni ara maka aku berpandangan lebih baik setiap muslim berpuasa bersama negerinya masing-masing. Ya. Dan ini pula yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ya dalam fatwa beliau ketika beliau ditanya tentang masalah perbedaan puasa di antara negeri-negeri kaum muslimin. Maka beliau menjawab ya ala kulli muslim an yasumu ma'udaul ma'adaulatihi alladhi allati yaskunu fiha atas setiap muslim kata Syekh bin Baz hendaklah ia berpuasa bersama negeri yang ia tinggal di situ ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun ya yeah. Puasa itu bersama kali apabila kalian semua berpuasa. Berbuka itu bersama apabila semua kalian berbuka dan beridul adha itu apabila kalian semua beridul adha. Kemudian ya dalam silsilah hadis sahihah di sini saya akan bawakan Qalat Tirmidzi akibal hadis. Berkata Imam Tirmidzi setelah menyebutkan hadis tadi, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun." wal adha yaumat yaumatu tudhahun. Wa fassara ba'du ahli al-hilmi hadzal hadis. Sebagian ahli ilmu memtafsirkan hadis ini. Faqala ia berkata, "Innama makna hadas saum wal fitr ma'al jamaah wa idhamin nas." Maknanya adalah bahwa puasa dan Idul Fitri itu harus bersama ya jamaah dan mayoritas manusia. Jangan sendirian. Jangan nyeleneh. Waqala Sanani fi Subulus Salam berkata Sanani dalam Subulus Salam jilid 2 halaman 72. Fihi dalil dalam hadis ini terdapat dalil ala anna yu'annya an ala an yu'tabar fi thubutil id al muwafaqatu linnas bahwa yang dianggap dalam menentukan Idul Fitri adalah harus sesuai dengan orang-orang wa al mutafarrid bi ma'rifati yaumil id bi ru'yah yajibu alaihi muwafaqatu ghairi dan bahwa orang yang bersendirian mengetahui hari id dengan ru'yah misalnya ada orang sendirian dia ngelihat ru'yah ya dia ngelihat ru'yah tapi yang lain tidak maka pada waktu itu kata beliau yajibu alaihi muwafaqatu ghairihi wajib dia sesuai dengan yang lainnya wa yalzamuhu hukmun fi shalah wal iftar wal udhiyah dan wajib dia secara hukum untuk sholat bersama mereka demikian pula berbuka dan berudhiyah Ibnu Qayyim dalam Tahdhibus Sunan jilid 3 halaman 214 berkata fihi raddu alaman yakul di sini terdapat hadis ini terdapat bantahan terhadap orang yang berkata Inna man arafa tulu al qamar bi taqdiri hisabil manazil jazalahu an yasuma wa yuftir duna man lam ya'lam. Ya. <clears throat> Eh, la. Wa qala Abdul Hasan As-Sindi fi hasyiyati Ibnu Majah. Berkata Abdul Hasan As-Sindi dalam hasyahnya dalam Ibnu Majah setelah menyebutkan hadis Abu Hurairah yang tadi, as-saumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Kata beliau wa dhahir yang zahir anna ma'nahu anna hadhil umur laisa lil ahad fiha dakhlun bahwa perkara menentukan hilal tidak diserahkan kepada individu lihat ya. Jadi yang menentukan hilal bukan individu, bukan organisasi, Pak. Jadi itu hak milik siapa? Negara, penguasa. Ya sekarang ya pengadilan agama. Ya apa pengadilan agama? Departemen agama. Ya. Walaysa lahum fiha, tidak boleh mereka sendirian di dalamnya. Balil amru fiha ilal imam wal jamaah Bahkan perkara ini harus diserahkan kepada imam dan jamaah. Perhatikan, ya ini menunjukkan tegas sekali kata Abdul Hasan Sindi hadis ini merupakan dalil bahwa <clears throat> yang menentukan hilal bukan organisasi yang menentukan hilal siapa ya penguasa fa idza hadun al hilal maka apabila ada salah seseorang melihat hilal waradal imamu syahadatahu. Ternyata imam menolak persaksiannya. Lihat. Yang bagi Allah yakbut fi haqqi syai'un min hadhil umur. Maka tidak boleh ia menetapkan pada haknya sesuatu pun dari perkara tersebut. Wa yajibu alaihi an al jama'ah fi Dan wajib dia mengikuti jamaah dalam masalah ini. Kalau ada orang yang berkata, mungkin saja ya pemerintah misalnya curang dalam misalnya gitu kan curang dalam melihat hilal dan alhamdulillah ya <clears throat> eh, departemen agama masih sempat masih tetap pada hilal melihat ya berusaha untuk melihat hilal kalau ada orang berkata tapi mereka bisa curang yang pertama kita tidak boleh suudzon dulu ini yang pertama ya tapi buktinya jelas sekali yang kedua saya akan bawakan ini perkataan Ibn Taimiyah Kata Ibn Taymiyah, fa in qila Mana lagi? Qad yakunul imam alladhi fuwidha ilahi isbatul hilal muqassiran. Bisa jadi imam, ya seorang imam atau penguasa yang diserahkan kepadanya penetapan masalah hilal itu ternyata dia meremehkan. Liraddihi syahadatal udul karena ia menolak persaksian orang yang adil. Imma litaksirhi fil bahthi an adalatihim bisa jadi karena ia ia kurang dalam membahas mencari keadilan mereka wa imma raddu syahadatihim li adawatin bainahu wa bainahum atau karena ia menolak persaksian tersebut adanya karena adanya permusuhan antara ia dan mereka au dzalika minal asbab atau sebab-sebab yang lainnya allati laisat syar'iyyah yang tidak syar'i au li'timadihi ala qawlil munajjim atau dia lebih berpegang kepada pendapatnya ahli nujum ya. alladzi za'ama za'ama annahu la yara yang ia ngaku-ngaku katanya nggak lihat lihat ya seperti ini zalim tidak zalim kila dijawab ma yasbutu minal hukmi la yakhtaliful halu fi bainal ladhi ya'tamu bi fi ru'yatil hilal mujtahidan musiban kana au mukhtian au mufritan apa-apa yang telah yang tetap dari hukum tidak berbeda keadaannya antara orang yang diikuti dalam masalah melihat hilal apakah ia seorang mujtahid yang benar atau ia salah atau dia berbuat zalim fa innahu idza lam yadhharil hilal wa yashtahir bihaitsu yataharra nasu fihi apabila tidak tampak hilal dan menjadi masyhur di mana orang-orang bisa berhati-hati padanya waqad sabat kemudian beliau membawakan dalil waqad sabata fi sahih dan telah sabat di dalam sahih anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil a'immah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para imam salat yusalluna lakum mereka akan salat untuk kamu fa in asabu falakum walahum kalau mereka benar salatnya kamu dapat pahala mereka dapat pahala wa in akhtau falakum wa alaihim kalau mereka salah kamu dapat pahala mereka dapat dosa kata beliau fa khata'uhu wa tafrituhu alaih jadi kesalahan dan kecurangannya itu ditanggung oleh penguasa ya La alal muslimin alladzina lam yufarritu wa lam yakhyukhti'u. Bukan ditanggungkan kepada kaum muslimin. Kita cukup ngikutin aja masalah mereka salah, ya mereka yang dosa, selesai. Ya. Ini permasalahan yang harus kita pahami ya akhul Islam supaya ya kaum muslimin dari tahun ke tahun beda terus. Ya, kebersamaan dalam berpuasa sangat, sangat penting itu. Ya, sebab Hal ini sangat sangat dianjurkan oleh Islam tentunya. Maka dari itu ya ikut Islam ya ya lebih baik kita ngikuti pemerintah saja. Selesai masalah mereka curang atau tidak dosanya buat mereka. Mereka yang akan menanggung. Ya, mereka yang akan menanggung. Taib. Sekarang kita akan masuk masuk ke masalah uh, syarat sah puasa. syarat sah puasa dua saja. Yang pertama yaitu atau ya rukun puasa, bisa dikatakan rukun puasa. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Dari semenjak fajar sodik sampai fajar eh astagfirullahaladzim dari semenjak fajar sodik sampai terbenam mata matahari fajar sodik antum pernah lihat tidak bisa bedakan fajar sodik dengan fajar kadib fajar kadib itu antara ufuk dengan langit itu gelap walaupun langitnya terang dia biasanya melintang dari timur ke barat itu yang kadib adapun fajar sodik dia itu terang di ufuk dan itu dia semakin melebar dan melebar akhirnya terang. Biasanya kemerah-merahan dia. Ya, itu fajar ke sodik ya. Mungkin sekarang jarang orang bisa membedakan. Karena terbiasa dengan jam. Ya, pas jamnya ngaco bingung. Waduh, gimana nih? <laughs> ya. Ini Sampai terbenam matahari, ingat sampai terbenam matahari. Kalau mataharinya terbenam, selesai. Ya, walaupun adzan belum dikumandangkan. Kita tidak nunggu adzan, mungkin saja muadzinnya lagi enak-enak makan, orang penuh <laughs> capek kan gitu. Ya, dia enak-enak makan aja. Ya. Atau jamnya ngaco, kita nggak paham. Pokoknya matahari terbenam makan ini akhi azakumullah berdasarkan hadis yang datang Bukhari dalam sahihnya. Bahwa suatu ketika Rasulullah SAW dari hadis Bilal ya. Rasulullah SAW e, eh, bersafar. Kemudian falamma ghabati syamsu ketika matahari telah hilang qala Rasulullah SAW Fanazar Rasulullah SAW faqala li Bilal dalam riwayat Abu Daud qala li Bilal kum fajdah lana bangkit, ayo kamu berdiri dan siapkan minum buat kita. Kata Bilal, Ya Rasulullah, Al-halla hatta tumsi. Kenapa engkau tidak tunggu sebentar sampai betul-betul sore? Kata Rasulullah, Kum fajlah lala." Berdiri dan siapkan minum buat kita. Akhirnya fadadaha ya Bilal pun mempersiapkan minum Kemudian fasyariba Rasulullah pun minum. Kata Bilal demi Allah, kalau ada orang yang naik di atas punduk-punduk apa punggungnya unta untuk melihat matahari mungkin masih kelihatan. Jadi itibarnya apa? Matahari hilang. Tapi ingat hilangnya bukan di balik gunung. <laughs> Di balik gunung enak jam 2 <laughs> itu udah enggak, ya. Karena ya Rasulullah di Saudi itu kan datarannya lurus, enak bisa kelihatan. Kalau misalnya di daerah pegunungan ya sulit. Ya. Tentunya ada tanda-tandanya sebagaimana dalam hadis eh, Bukhari tersebut, "Idza aqbala al-lailu min hahuna." Apabila telah datang malam dari sana, dari arah timur. Bahwa ghabati syamsu dan matahari sudah terbenam, faqad aftara saim berarti sudah masuk waktu berbuka puasa. Sudah masuk waktu berbuka puasa. Kemudian rukun yang kedua niat. Dan niat ini disyaratkan padanya tiga perkara. Yang pertama al-azmu, harus berniat kuat, nggak boleh ragu-ragu. Besok saya puasa apa enggak ya? Puasa enggak ya? harus kuat bahwa besok antum mau puasa. Yang kedua, takyin harus ditakyin bahwa ente mau puasa Ramadan. Bukan puasa lain. Kalau mau puasanya puasa yang lain, ya takyin. Yang ketiga harus tabyid, harus dari malam tidak boleh setelah fajar. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Malam yujmi' siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Ya, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar maka tidak sah puasanya. Dan ingat Pak, ya yang namanya niat itu tempatnya di hati. Adapun perkataan banyak kaum muslimin nawaitu sauma godin ini tidak ada dalilnya, Pak. Ya. Tidak ada dalilnya. Tidak perlu kita niatkan seperti itu, tidak perlu diucapkan niat tersebut. Niat ya tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati dengan ijma para ulama. Kemudian siapa yang wajib berpuasa Ramadan? Yang wajib berpuasa Ramadan adalah yang memenuhi enam syarat. Yang pertama, siapa? Muslim, bukan Pak Muslim. Yang kedua, balik yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu. Mampu maksudnya apa? Nggak sakit. Ya, pokoknya mampu. Kalau tua renta, nggak mampu, nggak wajib. Ya. Yang kelima, tidak safar. Kalau safar, tidak wajib. Yang keenam, tidak haid dan nifas. Dan alhamdulillah antum-antum gak pernah haid kan. <laughs> Ini khusus untuk wanita saja. Iya. Kemudian adab-adab puasa. Yang pertama sahur. Akal Islam azakumullah sahur keutamanya besar di sisi Allah. Yang pertama bahwa sahur itu makanan yang diberkahi berdasarkan hadis yang <clears throat> diriwayatkan oleh Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Ali Hasan karena banyak syawahidnya dari hadis Salman Rasulullah sabda al barakah fi thalathah keberkahan itu ada pada pada tiga yang pertama al jamaah ya makanan makan berjamaah rame-rame bukan bukan makan berjamaah sepiring-sepiring Pak bukan Makan berjamaah di zaman Rasulullah itu Rasulullah punya piring besar. Ya, yang diangkat oleh 8 orang. Saking besarnya. Ya. Nah, itu dan ini yang berkah. Kata Rasulullah apa? Makanan yang paling diberkahi itu maka surat fihil ayadi yang banyak padanya tangan bisa masuk tangan itu. Yang kedua sarit. Sarit itu kayak apa sih ya? Marok. Kemudian pakai daging kambing dicocol pakai apa? Roti itu itu sarit namanya. Sahur dan yang ketiga sahur. Itu berkah. Makanan sahur berkah. Keutamaan yang kedua sahur bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang sahur. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah sabda inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan rasulnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Masya Allah. Makanya antum enggak, enggak jangan malas sahur. Ya orang dapat salawat dari Allah dan Rasulnya nggak mau. Berdasarkan hadis yang sahih, as-sahur aklatu barakah. Fala tada'uh walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur itu makanan yang diberkahi. Jangan kamu tinggalkan walaupun ya hanya sebatas minum air. Karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Kemudian sahur adalah pembeda antara puasa Islam dengan puasa Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani itu nggak ada istilah sahur, Pak. Ya. Jam 6 pagi buka, puasa terus sampai jam 6 pagi lagi. Cuma lucunya ya puasa menurut mereka itu anehnya itu katanya dari makanan berat saja kalau minum susu boleh iya itu puasanya aneh ayakan waya dihakan <laughs> Kemudian eh, ini berdasarkan hadis Ya faslun baina siyamina wa baina siyami ahlil kitab aqlatus sahar. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab makan sahur. Ya. Makanya antum jangan malas makan sahur itu. Banyak keutamaannya. Waktunya, waktunya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas dari Zaid bin Thabit bahwa ia pernah bersahur bersama Rasulullah kemudian Rasulullah pun bangkit untuk sholat lalu aku berkata berapa jarak antara sahur dan adhan yaitu sekitar 50 ayat 50 ayat sekitar berapa 50 ayat dengan dibaca secara tartil ya setengah jam lah paling lama ya kalau misalnya sekarang jam setengah lima misalnya kan gitu jam empat atau jam empat lewat lima belas terserah itu waktu untuk sahur kemudian tanbih kesalahan-kesalahan seputar sahur yang pertama mempercepat waktu sahur jam dua jam satu tuh udah teriak-teriak sahur sahur <laughs> Ya Allah ya Rabbi. Orang yang sahur jam 2 dia akan jatuh kepada banyak kesalahan. Pertama, dia akan menahan sebelum waktunya. Habis makan tidur. Dia sudah menahan, orang belum waktunya udah nahan. Ya kan? Yang kedua ia telah menyalahi sunnah Rasul. Yang ketiga ini yang paling berat. Akhirnya enggak sholat subuh, ketiduran. <laughs> Bangun jam 6. Allah musta'an. Ya, ini seperti ini. Ini kesalahan jelas ya, karena Rasulullah SAW sahurnya waktu sahurnya dengan waktu subuh itu sangat dekat sekali. Kesalahan yang kedua, ada orang menyebut dengan disebut imsak. Akhi azakumullah imsak tidak ada dalam Islam. Para ulama yang mengatakan adanya imsak katanya dengan alasan hati-hati, jangan sampai pas kita lagi makan tahu-tahu bedug eh bedug, adzan, nggak ada bedug ya. <laughs> Bedug nggak ada dalam Islam. Tahu-tahu adzan. Ya lagi enak-enak makan tahu-tahu Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab, kehati-hatian seperti ini ter, ter bertentangan dengan hadis. Iya. Yeah bertentangan dengan hadis hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda Ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ida Subhanallah Saya lupa tempatnya ini Ya hadis itu sahih bahwa Rasulullah SAW sabda "Idza adzana muadzin wal ina'u fi fi yadihi ya fala yad'ahu hatta yaqdi hajatahu." apabila adzan dikumandangkan dalam satu riwayat kau bahkan komat ya sementara gelas masih ada di tangan kamu maka hendaklah ia menghabiskan dahulu apa yang ada di gelas tersebut hadis itu sahih ya hadis ini tegas menunjukkan bahwa ketika seseorang sedang memegang gelas buat mau minum kemudian Ya. Ternyata apa? Adzan berkumandang kata Rasulullah habiskan dulu. Habiskan air yang ada di di gelas tersebut. Ini tegas-tegas menolak orang yang mengatakan adanya kehati-hatian. Hati-hati jangan sampai ketika kita makan ya kita kita, kita minum tahu-tahu adzan. Loh, di sini Rasulullah SAW memberikan kepada kita rukhsah. Kalau ketika diada adzan dikumandangkan kemudian ternyata gelas itu masih ada di, di tangan kita, kata Rasulullah habiskan dulu. Habiskan dulu. Bahkan dalam riwayat yang lain Umar bin Khattab pernah ya ketika beliau mau minum ternyata adzan berkumandang. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ashrab Apa boleh aku minum?" Kata Rasulullah, "Na'am, boleh." Ya. Riwayat-riwayat itu diriwayatkan dengan sanad-sanad yang hasan. Sehingga ini semua apa membantah orang-orang yang mengatakan adanya imsak. Ya, imsak tidak ada dalam Islam. Imsak bahkan secara kaidah baik fikih saja imsak itu bertentangan dengan sebuah kaidah al aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya ya waktu malam itu masih ada sampai ada bukti yang menunjukkan adanya buaya sudah keluar. Bahkan kalau antum nggak nggak dengar azan, lagi tidur nggak dengar azan, bangun, wah masih gelap dan antum menyangka itu adalah masih masuk waktu sahur. Makan aja, pas makan tahu-tahu amin. Nah, lu gimana ini? Tetap sah puasa antum. Berdasarkan kaidah tadi, al-aslu baqa'u ma kana ala makana. Ya. Yeah ini harus diperhatikan ya akal Islam azzakumullah. Jadi eh, sekarang ini apalagi terkadang ada apa sih namanya eh, tarsan imsak. Ini lagi juga Kemudian adab yang kedua yang harus diperhatikan bagi mereka yang berpuasa meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Ya akhi, a'azzakumullah. Tidak boleh kita mengklaim sesuatu itu membatalkan kecuali dengan dalil. Ya. Yang ada dalilnya yang pertama adalah makan dan minum. Jelas itu membatalkan. Dengan sengaja. Itu syaratnya harus dengan sengaja. Kalau lupa tidak batal puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya Man nasya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa dalam ketika ia puasa lalu makan dan minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya karena Allah sedang memberikan apa? rizki kepadanya. Iya. Habis makan sepiring penuh, satu met ya sepiring penuh, kenyang baru ingat astagfirullahaladzim. Oh. Alhamdulillah gitu kan. Allah sedang memberikan rezeki kepada dia. Ya. Tapi yang ngelihat yang ngelihat pun jangan diem aja. Oh, biarin dia lagi dikasih rezeki, diam-diam diam. <laughs> jangan juga. <laughs> ya. Ingatkan, ingatkan. Kemudian yang kedua adalah pembatal puasa itu adalah berjima, berhubungan badan. Ya, kalau dia itu bercumbu rayu saja tanpa apa bukan para kemaluan maka itu boleh tapi dengan syarat bagi mereka yang mampu menahan syahwat ya terutama buat orang yang sudah agak tua senja umurnya 40 tahun gitu kan mungkin boleh bercumbu rayu selama ini bisa menahan syahwatnya kalau orang baru nikah hmm, ya bagi semangat-semangatnya tidak boleh karena sebab hal ini imba bisa ah menutup pintu yang akan bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan hati-hati ya kemudian yang ketiga muntah dengan sengaja Sebagaimana sabda Rasulullah, "Waman waman istaqa'a amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah dengan sengaja hendaklah ia menggantinya yaitu mengkoboknya. Kemudian yang keempat, haid dan nifas. Jelas sekali ini dengan ijma. Kemudian yang kelima, yang semakna dengan makan dan minum. Seperti impus. Impus itu semakna dengan makan dan minum. Ini yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dengan mengeluarkan mani tapi bukan dengan jima seperti istimna? Paham tidak? Istimna, ya. Mengeluarkan mani dengan tangan apakah dia membatalkan puasa atau tidak yang rajih karena tidak ada masalah ini ya tidak ada dalil tentang yang yang menunjukkan batalnya memang jumhur mengatakan itu membatalkan dikiaskan kepada jima tapi ini kias yang sangat jauh karena jima dengan istimna beda ya kata mereka sama-sama mengeluarkan mani dengan lezat beda karena masalah jima itu adalah berhubungan dengan ber, bertemunya dua dua kemaluan. Makanya yang rajih wallahu alam bahwa istimna itu tidak membatalkan puasa. Tapi pelakunya berbuat dosa. Ya, adapun kemudian banyak klaim-klaim sebagian manusia mengatakan ini makruh hukumnya ya, ngupil itu makruh, kentut di air mak makruh. <laughs> Mana dalilnya? Ya. Mana dalilnya? Tidak ada. Kemudian ketika puasa diperbolehkan seseorang yang pertama mencicipi masakan. Tapi ingat tidak boleh ditelan. Ya, mencicipi masakan sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari secara muallak dan disambung oleh Ibnu Basyaibah dan Baihaqi dari Ibnu Abbas la ba'sa an yadhuqal khal aw syai' ma lam yudkhil halqahu wa huwa sha'im tidak apa-apa ia mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak dimasukkan ke kerongkongan kalau ibu-ibu misalnya kan lagi masak ya keasinan apa enggak dicicipi aja dikit hmm, oh asin dilepehin lagi ya, jangan ditelan batal nanti yang ketiga, yang kedua, boleh bersiwak karena tidak ada dalil yang melarang dan tidak pula ya ada dalil yang membolehkan dalam dalam hadis yang sahih. Bersiwak boleh. Yang ketiga, berkumur-kumur dan istinsyak tapi jangan berlebih-lebihan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Wa barik fil istinsyak illa an takuna Dan bersungguh-sungguhnya dalam dalam beristinsyak kecuali kalau kamu puasa. Yang keempat, dia bercumbu rayu dengan istri. Tapi ingat itu pun bagi mereka yang kuat menahan syahwat. Juga demikian pula yang kelima, boleh menelan ludah. Kan tidak ada satupun dalil bahwa Rasulullah dikit-dikit ngeludah. Cuh, cuh gitu kan. Ya. Karena ludah itu diperlukan oleh tubuh dan juga ludah bukan dari jenis makanan yang kita makan dari luar karena ia ber, sudah berada dalam tubuh kita ya tapi juga jangan dikumpul-kumpulin <laughs> biar kenyang <laughs> iya kemudian adab selanjutnya juga ya diperbolehkan ya memakai minyak wangi memakai ya sifat mata demikian pula pakai obat tetes mata boleh ya kalau memang itu tidak dikhawatirkan masuk ke kerongkongan demikian pula mandi ya mengguyurkan itu semua ada hadisnya yang sahih Rasulullah pernah melakukan itu kemudian adab yang selanjutnya yaitu menjauhi perkara yang bisa mengurangi pahala puasa maksiat. Berkata dusta misalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man lam yada' qawla zur wal amala bih lam ya Man lam yada' qawla zur wal amala bih" Ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan berbuat dusta dan terus-menerus melakukannya maka Allah tidak butuh kepada fi an yada hajatahu wa ta'amahu kepada puasanya tersebut tidak butuh. Juga jangan berteriak-teriak. Kata Rasulullah, "Idza kana shaumu ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Jangan berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Kalau berteriak saja tidak boleh apalagi apa main petasan. Main petasan lebih dari teriak, Pak. Ya, maka ini jelas tidak diperbolehkan. Petasan dalam Islam haram. Karena yang pertama mudorot, yang kedua mubadir, yang ketiga bikin orang terkejut dan mengejutkan seorang muslim haram. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yafza'u muslimun musliman. Tidak boleh seorang muslim mengejutkan muslim yang lainnya. Ini, kemudian adab selanjutnya yaitu berbuka puasa. Dan akhi azakumullah sudah sebutkan tadi bahwa berbuka puasa dianjurkan bercepat-cepat. Sebagaimana sabda Rasulullah, la tazalu hadhil ummah bi khairin ma ajjalul fitr, bahwa umat Islam ini akan senantiasa baik dalam satu riwayat la yazaluddin zahiran, agama ini akan senantiasa menang ya selama orang-orang mempercepat waktu berbuka. Karena orang Yahudi dan Nasrani suka mengakhir-akhirkan waktu berbuka. Ya. Kemudian disunahkan kita berbuka sebelum sholat maghrib itu dengan kurma yang masih basah atau kurma kering. Atau kalau tidak ada ya yang ada aja kolak dulu makan yang manis, yang ringan-ringan dulu. Jangan ya nungguin adzan pas adzan langsung bluk bluk bluk bluk makan semua habis. Tidak demikian Rasulullah. Rasulullah makan dulu beberapa kurma butir kurma langsung pergi dulu sholat. Ya habis sholat maghrib baru pulang lagi mau makan fadl. Ya. Seperti itu. Kemudian disunnahkan membaca doa ketika berbuka puasa. Ingat, doa-doa yang tersebar di masyarakat itu doif. Di antaranya Allah malakasumtu wa ala rizkika aftartu. Karena itu sanadnya mursal ya memang ada riwayat yang lain tapi itu pun doif jiddan tidak ada hadis yang sahih ada lagi Allahumma lakasumtu ah, bismillah Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu ada lagi dengan dengan lafad lainnya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu itu semuanya doif tidak ada yang sahih yang hasan adalah dhahabadh wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat Ibnu Umar dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Yeah. Kemudian akhir karim azakumullah sangat dianjurkan kita memberikan makan orang lain untuk berbuka puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunqis min ajri sa'im syai'an. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, yang menjadikan orang berpuasa itu berbuka, yang memberikan makan, maka ia mendapatkan seperti pahala puasa orang tersebut. Masya Allah. Walaupun demikian tetap orang yang berpuasa tersebut tidak kehilangan puasanya. Maka akhirnya berlomba-lomba. Dan insya Allah ya, kajian kita di hari di bulan puasa kita tarik sebelum iftar kajian kita ini pada hari Ahad untuk Sahih Bukhari dan Muslim, eh, Sahih Bukhari dan Kitab Sunnah ditarik sebelum iftar. Kita mulai insya Allah jam setengah lima. Nah, setengah lima kita mulai dan berbuka puasa. Jadi antum-antum yang ingin ber apa mendapatkan pahala puasa orang lain silahkan berlomba-lomba Iya, untuk membukakan orang lain berpuasa sudah masuk Isya. Ya karena sudah masuk Isya kita tutup dulu sampai di sini. Insya Allah pembahasan ini mungkin suatu ketika kita akan bahas lagi. Kita lanjutkan yang berhubungan dengan masalah taraweh atau yang berhubungan dengannya. Nah. Lihat. Ini ketemu hadisnya yang tentang masalah <clears throat> orang yang mendengar azan kemudian minum ya. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Jarir dan Imam Hakim serta Baihaqi dan Imam Ahmad. Ya, dengan sanad hasan kemudian diriwayatkan pula dari jalan lain dari hadis Abu Hurairah dan kekremah Imam Ahmad dan Hakim sehingga akhirnya menjadi hadis yang sahih. dari situ sahih. Jadi lafadznya idza sami'a ahadukumun nida wal ina fi yadi fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Apabila salah seorang dari kalian mendengar adan sedangkan gelas ada pada tangannya, janganlah ia letakkan sampai ia menghabiskan dulu. Juga riwayat lain bahkan di situ disebutkan yang dari Imam Ahmad Ibnu Jaril At-Tabari dan hadis ini adalah hadis yang sahih bahwa pernah dari dalam riat Abu Abu Dawud ditegakkan sholat sedangkan Umar masih memegang apa gelas kemudian ia berkata ashrabu ya Rasulullah bolehkah aku meminumnya wahai Rasul meminumnya ya Rasulullah kata Rasulullah ya Rasulullah pun eh, maka ia pun minum juga dinyatakan bahwa imsak itu bid'ah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di jilid 4 halaman 199. Bahwa imsak itu Umar masih memegang apa? gelas. Kemudian ia berkata, "Asyrabuha ya Rasulullah." Bolehkah aku meminumnya wahai Rasul? Meminumnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ya." Rasulullah pun eh, maka ia pun minum. Juga dinyatakan bahwa imsak itu bid'ah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di jilid 4 halaman 199. Bahwa imsak itu bid'ah, dinyatakan bid'ah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 4 halaman 199. Cuma caranya berbeda. Di zaman Hafidh Ibnu Hajar itu dengan cara lampunya dimatiin. Lampunya dimati sebagai tanda sebentar lagi mau sebentar lagi mau apa? mau subuh minggu depan tetap ada ya hari ahad besok kalau ternyata hari ahad sudah masuk berarti kita ngadakan iftar jama apa di sini setelah pengajian kita bersama-sama berbuka puasa bagi antum yang ingin menyumbangkan ya sebagian hartanya untuk memberikan silahkan kita berlomba-lomba tentunya. Antum kalau pernah ke Saudi di bulan puasa, terutama di Masjid Nabawi, itu orang berlomba-lomba untuk membukakan orang puasa. Sampai dari dalam Masjid Nabawi sampai luar itu Masya Allah, makanan tuh melimpah ruah. kalau kita antum masuk aja ke pagernya, langsung ditarik-tarik. Ayo pak, sini pak, sini. Yang ini juga narik, sini aja pak, sini pak. Direbutin gitu. Ya. Kalau kita dulu pelajar kan eh, nyarinya yang paling enak aja. Oh enggak pak, <laughs> Oh yang paling enak ini. <laughs> Saling saking mereka itu berlomba-lomba ya. Bolehkah melarang seseorang non-muslim makan minum di hadapan? Ya kita nasihati saja pak, hormati orang-orang Islam. Masa ente makan dan minum di hadapan orang hadapan? Ya hormati. Sudahkah setelah salat taraweh malamnya salat lain lagi? Ya, tidak perlu. Ya tidak perlu. Karena Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata raka'ah. Rasulullah tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kalaupun dia mau lebih 11 rakaat boleh. Tapi yang afdal adalah mengikuti sunnah Rasul. Ya Rasulullah ngasih 11 rakaat kok kita maunya yang susah-susah sih. Apabila meninggalkan puasa karena hamil dan nifas Dengan apakah menggantinya Kalau hamil maka itu dengan fidyah Kalau nifas maka kodok kecuali kalau tidak sempat. Bagaimana hukumnya bersikat gigi pada hari pagi hari ketika mau beraktivitas boleh? Selama ingat ya. Kalau pakai odol itu terkadang lengket. Maka mimba bisa didariah jangan lebih baik pakai siwak. Antum beli siwak aja tuh di Kang Ihsan banyak promosi. Atau sikat giginya sebelum fajar. Ya masalah zakat nanti insya Allah kita bahas ketika mendekati waktunya. Ketika kita Jumat terus junub. Kita berniat untuk mandi Jumat dan bolehkah menggabungkan antara dua niat? Boleh saja, cuma yang afdol itu dua kali mandi. Sebagaimana dalam riwayat Abu Qatadah, Abu Qatadah pernah ya melihat anaknya mandi Jumat kemudian bertanya, "Hai hey anakku, kamu tadi mandi apa?" "Mandi Jumat dan mandi junub." Kata kata Abu Qatadah, "Mandi lagi sekali lagi." Itu yang lebih afdol Lebih berhati-hati. Tapi kalau dia me, dia menggabungkan dengan dua niat boleh karena dia itu satu level. Apa ada hadis yang berbunyi apabila seorang suami mempunyai kesalahan kepada istri atau sebaliknya apakah puasanya tidak diterima sebelum saling memaafkan? <laughs> Mana dalilnya? Saya belum menemukan hadisnya. Akhi a'azakumullah. Tidak ada satupun dalil yang mengkhususkan maaf-maafan sebelum puasa. Syariat maaf-maaf ma ma meminta maaf itu ya tidak dibatasi oleh waktu Ketika antum punya salah, antum minta maaf. Kapan saja. Jangan dikhususkan sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Terkadang orang minta maaf baru ketemu loh. barunya kayaknya baru baru ketemu kok minta maaf. Salah apa ya, Pak ya? Ya minta maaf, maafin Pak ya. ya baru ketemu sewaktu itu juga minta maaf. Ini jelas ya perkara yang diada-adakan seperti ini. Ibu menyusui itu cukup bayar fidyah. Sebagaimana itu fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan tidak ada mukhalifnya dari kalangan sahabat. Sebagaimana dikatakan Ibnu Mandir. Kunut witir yang ana yang hanya di 10 malam terakhir dari, dari pertengahan Ramadan itu hadisnya Hasan. Kunut Twitter itu dimulainya dari pertengahan Ramadan. Ya. Itu hadisnya Hasan. Ketika kita sedang puasa terus ada pikir-pikiran kotor, apa ada zikir khusus untuk menghilangkan pikiran kotor tersebut? Tidak ada. Yang itu zikir apa saja subhanallah, alhamdulillah baca Quran dan yang lainnya. Uh, dokter sekarang menganjurkan untuk minum minimal 8 gelas sehari dan makan 3 kali sehari pada bulan puasa cuma waktunya yang pindah. Apakah ini tidak berlebih-lebihan? Jazakallah khair. Ya ini kan pandangan sebatas seorang dokter. Bukan syariat. Ya. Bahkan Ibnu Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'at mengatakan justru yang sehat itu jangan terlalu banyak minum. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'at. Ya. Ikhtilaf al-atibba, para dokter berbeda pendapat. Pernah dengar dari sebuah radio bahwa paus paus apa nih? mengatakan bahwa jihad dalam Islam harus dihapuskan. Apakah ini termasuk penghinaan terhadap Islam? Mereka itu ketakutan. Ya. Ya. Mereka mau menghapuskan jihad tetap saja akan ada. Sampai hari kiamat. Nanti kelak ya Imam Mahdi dan Nabi Isa berjihad melawan Dajjal, Dajjalun. Tapi tentunya juga pada zaman sekarang masalah jihad harus dipelajari secara seksama. Jangan mengklaim sesuatu itu jihad padahal ter tidak termasuk jihad. Ya, ini harus difahami. Untuk menghukumi sesuatu itu jihad harus di bawah bimbingan para ulama ya, akhi. Para ulama kibar, bukan pemuda-pemuda yang tanggung, yang cuma semangatnya saja. Sebab ini bisa akan melahirkan apa sikap-sikap yang arogan dan anarkis dan terkadang bahkan mafsadahnya bisa lebih besar. Berat. Makanya sudah pernah saya sampaikan bahwa Ibnu Hajar membagi jihad menjadi empat martabat. Martabat pertama adalah jihad melawan diri sendiri dengan cara apa? Memaksa dia untuk mempelajari ilmu syariat dan mengamalkannya. Yang kedua, jihad melawan setan, syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang fasik dari kalangan orang yang berbuat maksiat, bid'ah dan yang lain. Ya, dan ini berat yang keempat, berjihad melawan orang kafir. Dan jihad melawan orang kafir pun ada martabat marotip marotipnya Ya, ada yang fardu kifayah, kapan? Ya, ada fardu fardu ain kapan? Ini sudah dibahas oleh para ulama. Jadi jangan mengklaim dikit-dikit ayo kita jihad, kita jihad. Pak, baca dulu kitab jihad. Ya. Fahami dulu apa yang termasuk jihad dan mana yang tidak termasuk jihad. Mana yang harus dikedepankan? Jihad mana yang harus dikedepankan? Kata Ibnu Qayyim, ya al jihadu bi hujjati wal burhan muqaddamun alal jihad bis sayfi was sinan. Berjihad dengan hujah dan keterangan ilmu itu lebih dikedepankan daripada hujah dengan pedang dan panah. Jadi para nabi dan rasul memulai dakwahnya, memulai jihadnya dengan apa? dengan dakwah. Ini tetangga aja nggak sholat mau jihad, mau ikan jihad. Ya, keluarganya aja masih banyak berbuat syirik. Coba jihad diri dulu itu. Dengan cara apa? Taklim. Ajarkan mereka tentang masalah syirik, masalah tauhid, bahaya syirik. Ini juga jihad sama. Ya, bahkan dakwah itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai jihad yang agung Allah berfirman wajahidhum bihi jihadan kabiran wajahidhum bihi ay bil Quran dan jihadi mereka dengan Al-Quran jihadan kabiran dengan jihad yang agung dakwah jihad yang agung antum sudah dakwahi belum istri antum sudah dakwahi belum ya orang tua antum tetangga antum coba ya nah ini kalau antum sudah benar alhamdulillah, sekarang istri antum sudah benar belum? Anak antum sudah anak, belum benar belum? Kalau keluarga antum sudah benar alhamdulillah, tetangga antum sudah dawai belum? Ya. Kalau RT antum sudah benar alhamdulillah, RW antum sudah benar belum? Ya. Satu RT aja terkadang yang ngaji berapa orang? Coba lihat. Ini ya, perhatikan keadaan kita ya akhi azakumullah. Ini yang harus kita pahami. Apakah syariat sebelum puasa kita ke kuburan untuk nyadran? Waduh. Ngapain ya Rob? Tidak ada Rasulullah pergi ke kuburan Wah, apa para sahabat masalah di sebelum puasa atau para sahabat ke kuburan Rasulullah sebelum Ya, akhi, ayat dalil? Ini semua perkara yang diada-adakan. Ya, semua ini perkara yang diada-adakan. Apakah benar sholat taraweh di masjid yang dekat rumah adalah sunnah? Artinya masjid yang terdekat itu yang kita makmurkan dulu. Kita makmurkan masjid yang dekat dulu. Ya. Untuk mengatakan itu sunnah mana dalilnya? Ini butuh dalil. Kalau kita berniat keburukan tapi tidak tidak dilaksanakan, kalau ternyata tidak jadinya itu karena takut kepada Allah dapat pahala. Kalau berbuka secara berlebihan, ya jangan, ya. Jangan karena maksud tujuan berbuka adalah dalam rangka beribadah juga. Ketika berpuasa sering melihat wanita berpakaian telanjang. Sekilas-sekilas dapat mengurangi pahala puasa kita enggak? Ya iya. Karena hal tersebut sangat sulit setelah sekali dihindari ia ya banyak istighfar. Jangan dipelototin terus. Apakah orang yang mengetahui haramnya mendahului imam dalam sholat tapi dia tetap melakukannya termasuk membatalkan sholatnya tidak batal cuma dosanya besar sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu ya qabla imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa Tidakkah takut orang yang mendahului imam yang ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah gantikan kepalanya dengan kepala keledai. Nanti diadab di kuburnya diganti kepalanya di kepala keledai. na'udzubillah Apakah di bulan Ramadan niatnya setiap hari? Ahsan begitu. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Malam yujmi asyam qabla al-fajr." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada siam untuknya. Dan fajar itu setiap hari kan? Bagaimana kalau bermimpi jima? Kemudian keluar mani, apakah puasanya batal? Tidak. Tidak batal. Bagaimana pelaksanaan puasa di negeri yang waktu siangnya lebih sedikit dibandingkan malam? Sesuai dengan matahari. Karena waktu puasa disesuaikan dengan matahari. Walaupun cuma satu jam. Ya. Ada di satu negeri yang siangnya 20 jam. Sahih. Tetap ngikutin matahari. Di Saudi kalau musim dingin siang tuh cuma 10 jam. Eh iya, kalau musim panas siang bisa sampai 16 jam. Anak alhamdulillah setiap kali di sana itu puasa pas musim dingin terus, Pak. Ya, cuma 10 jam. Enak Masya Allah Ya saya cukup dulu kita tutup subhanallah bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن لو أن أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجل Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.